Makanya kemudian kita barokah ya. Kita semua tidak paham Quran ya barokah karena timbang faham keminter atau rafaham terus tahlilan utawa moro kuburan sing sitok darani bid'ah, sitok darani barokah, sing lucu-lucunan sing kok ketemu pangeran paham ya. Ini kan lucu, kita debat tahlil barokah, sing sitok darani bid'ah kayak rano pangeran lah apa gontok-gontokan pada akhirnya final keputusan itu di siapa coba di PBNU apa di PP Muhammadiyah apa di Mahabi tetap keputusannya di Allah kalau keputusan Allah kan santai saja kira-kira nanti Allah itu kan juga gampang maklumi sing rata tahlil dari pengiran kira tahu diundang jeng wis kowe muni ngono muni bid'ah <laughs> lah sing repot tak sing sing diundang panjen rezekimu kok ngono jeng wis muni repot <laughs> nah nanti Allah ngendikan ngono ya repot tapi yang jelas rahmatnya Allah itu cukup untuk dua-duanya <laughs> paham ke rahmatnya Allah pasti cukup untuk atau dua-duanya ada ikhlas disalahno kabeh Kue bela tahlil padum payu. Untuk gue mesti misalnya. Sing darani fitah padum rah payu itu ya repot nak panjen nanti. Ya kita tidak pernah tahu tingkat ikhlasnya masing-masing kita tidak pernah tahu. Nah, maka Imam sama saya kita beda. Nah, iso jawab ya alim tenan. Nah, iso ya biasa apa-apa. Dan ini penting. Saya ini kan belajar fikih terbetul sampai sekarang. Saya sampai sekarang masih belajar fikih. Orang kafir, misalnya kamu jadi presiden Mesir atau presiden Arab Saudi boleh nggak membiarkan orang kafir hidup di Arab Saudi? Yang nggak Mekah Medina, misalnya pekerja Cina atau Amerika yang di Riyadh atau di Cita, boleh nggak? Boleh. Akadnya namanya akad aman, akad bima. Kamu bayar sekian, yang penting tak jamin aman, tapi kamu nggak boleh mencibir Islam, mencibir Nabi, mencibir Quran. Itu jenenge akad apa? dimah atau kafir apa? Dimi. Terus kemudian di Islam juga ada aturan hukum zaman Nabi kalau ada orang Yahudi Nasrani boleh ditetapkan di negaranya asal bayar pajak sama orang Islam disebut jizya, ya disebut apa jizya. mulai dulu ya ada lalu orang khawarid semoga kue rai rai khawarid Wong khawarid dhisik sebantah nabi ini Idan abkoyna ala kufrihim Kalau begitu berarti kita ridho mereka kafir asal bayar Ayo oke, okay. sing ayo sing ekstrim ngaco ayo fenomena. Tak lawan guys secara ilmu. Kan koyok-koyok kan ono pertanyaan anu. Berarti ini mat, nak sing ra bayar perangi, nak sing bayar apa-apa. Dadi kafir lah apa-apa sing penting. Ayo sapa sing wani dipikiran nak khawarit. Wis jelas mbun rokok tak jamin. Ngelek-elek umat Nabi napa? Khawarit hum sarrul khalqi wal khaliqa. Elek-elek umat Nabi Khawarit. Nabi ora tau dibantah santri beling, dibantah santri khusuk bola balik. Mulane Mbah Mun guru kula, gedenge pola mbek santri khusuk. Bapak iki gedenge pola. Kok oh, khawarit tuh. Tapi kita tetap khusyuk aja <laughs> gak apa-apa. Nah, dengerin. Jadi kalau kamu pakai pikiran itu, maka berarti artinya kamu mau hitam putih, ada kafir, ada iman. Oke, kita sepakat iman itu benar, kafir itu salah. Oke, dalam hitam putih begitu, kafir itu salah, iman itu benar. Oke, itu hukum hitam putih. Sekarang coba berpikir yang cerdas, yang hati-hati. Lalu hukum hitam putih itu benar enggak dalam hukum proses? Artinya gini, kue dua cah cilik, misalnya kulo dia cah cilik anak kulo misalnya umur 6 tahun sana, tak takoi. Wong paling buat sengini nih dunia sopo, mesti jawab temannya, agak ngarah bapaknya atau ibu eh, hmm, lagi konco akrab sopo eh, dijawab. Itu salah apa butuh waktu untuk membenarkan dia? Butuh waktu. Artinya setiap kebenaran itu butuh waktu apa main dihabisi yang salah? Butuh waktu. Lain ini ada hukum hak, ada hukum proses. Dan hukum proses ini ya diakui Allah melalui ayat famahilil kafirina amhilhum rawaita. Artinya ketika ada akad dimah itu hakikatnya orang kok membiarkan mereka kafir asal bayar juga, tapi ada mahlu, ada imhal, ada waktu mereka berpikir tentang Islam dan diharapkan dari jeda itu mereka tahu Islam. Berarti hakikatnya itu orang kok asal wani bayar tapi kesempatan imhal, kesempatan Lalu ada ayat hilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, tapi saya saiki masalah uang wis mau maca Quran, lan do rayu-rayu khawarit. mau maca Quran keminter semangat. Ruwet. Jadi kesalahan, oke uang wong zina itu salah, wong maling itu salah. Tapi misalnya detik itu juga kamu bunuh atau detik itu juga kamu habisi, kamu juga disalahkan Allah. Di mana-mana mentobatkan orang itu butuh proses sampai nabi jadi nabi ku abek malaikat Jibril mereka marai hujah. Lah nak nabi jadi nabi niate mateni lah apa abek Jibril abek Israel lebih efektif. Yo iya ora. Lah apa nih abek Jibril? Yo iya ora. Tadi kau nak kepengen main saling bunuh ya kono kon cakrab Israel. Jadi ini masalah yang sensitif karena ini sudah jadi manhat dunia model Al Azhar, model Pak Quraisy itu mesti andalannya itu ayat-ayat bahwa dalam metode dakwah kita harus wa inna uyakum la ala itu lalim mungkin. Sing itu gak metode dakwah itu furkon benal haki wa benal batil. Ganyang semua ya dan ini jadi dua kelompok besar. Tapi alhamdulillah ini hanya rame saja di media tapi tidak pernah jadi sama-sama punya pengaruh. Hanya sama-sama menikmati <laughs> dunianya sendiri sendiri. Sing gremeng yang gremeng dewe, sing grup ini ya di dewe. Tapi saya pastikan secara makna, saya ulang lagi, saya pastikan secara makna memang ada waktu imhal, ya, ada waktu. Coba misalnya sama baca ayat, kuling zuru mada samawat. Jadi semua orang itu diberi hak ung zuru. Coba beri jak, hak jeda ungzuru, apa? zuru diberi jeda angan-angan. Sehingga ketika Sayyidina Ali ditanya, Imam Syafi'i ditanya, lihat di kitab Om, um, Imam Syafi'i ditanya, apakah boleh membiarkan orang kafir hidup di negara kita dengan motif dagang? Jawab Imam Syafi'i, nah. Terus sampean cari, saya punya kitab majmuk namanya. Kitab majmuk itu sarahnya Muhadzab. Dan saya punya edisi sarah yang sudah ditase ulama Al-Azhar itu ada sekitar 27 jilid. Eh, sekarang baru saya kaji, terus tak kaji terus. Sampai sekarang. Termasuk dengan cucunya Mbak Zubir, masih saudaranya Alek Lukman uh, itu begini. Enggak apa-apa misalnya di negara barat atau negara mana saja mengkaji Quran enggak apa-apa, dipersilahkan. Asal yang dikaji Quran ya, tidak umat Islam. Memang benar-benar apa? Quran terus. E, kelompok ini pakai dalil wa in ahadu minal musyriki nastajaruka faajiru hatta yasma'a kalam Allah. Jika di antara orang kafir ingin hubungan istijarah dengan kamu, istijarah itu akad aman, tidak saling menyerang, tidak saling membunuh nggak apa-apa turuti saja asal motifnya hatta asma'a kalam Allah asal semua jeda ini untuk mengkaji kalam Allah paham ya semua ablihu mana setelah orientasinya sama-sama mengkaji kitab suci maka harus kamu amankan tidak boleh ada apa perang terus kata Allah dalika bi annahum kaum layak lamun piye-piye mereka wis roh sekarang sekarang bandingkan ada orang yang meyakini Tuhan itu tiga trinitas ada orang yang meyakini batu besar itu Tuhan atau lata uzza itu Tuhan. Ada orang yang meyakini logos itu Tuhan. Macam-macam lah. Kemudian teori-teori ini bandingkan dengan satu teori Islam bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu pasti satu. Di situ ada argumentasinya. Misalnya kalau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtahu idzal arsi napa? sabila. Ada ayat lagi idzal dzahaba kullu ilahim bima khalaqa la ala ba'duhum ala ba'd. Kalau Tuhan itu banyak pasti saling pamer-pamer karyanya dan saling bertarung. Jadi akhirnya kita ora di pangeran ku sibuk tarung. Nah, kemudian di Quran diterangkan detail. Kalau Tuhan itu dua, pasti sama-sama ingin bikin bumi. Ternyata buminya jadi satu. Berarti kan ada yang nggak kasil jadi Tuhan karena gagal bikin bumi. Atau dua-duanya kasil bikin bumi. Bikin bumi. Maka itu belum tukaran, baru kompetisi. Ukuran tukaran udah begitu kata Quran. Ini yang cerita Quran. Ukuran tukaran gini, yang satu ingin bikin bumi, yang satu ingin ndak. Jadi yang satu bilang gini, kuni ardon, silahkan bumi wujud. Yang satu bilang, lata kuni ardon, jangan jadi bumi. Ternyata buminya ada. Berarti menang mana? Menang yang Nah, setelah menang ya sudah yang jadi Tuhan yang menang saja. Singkat cerita, misalnya Yesus dianggap Tuhan. Kita tahu Yesus lahirnya di bumi. Berarti yang lahir sama buminya dulu mana? Dulu buminya. Kok enak ramel gawe terus ujuk-ujuk jadi Tuhan. Makanya Fir'aun itu ketika ngaku Tuhan itu pertama masih dipercaya sama kaumnya. Karena dia mengatakan, saya ini Tuhannya langit dan bumi. Terus kata umatnya, tapi ada Tuhannya Musa. Terus Musa dipanggil, betul saya kamu punya Tuhan selain saya. Ma'alim tu lakum min ilahin huiri. Selalu saya yang jadi Tuhan di bumi itu saya. Ngaku ngaku ngalor ngidul celuk pangeran aku. Ini kata Fir'aun. Ya kalau gitu tuh hanya langit jari Musa. Ya, terus Haman diceluk. Haman aku gak ono piramida, tak delok nih dua ono pangeran ta Intinya Musa tidak bisa mengalahkan Fir'aun dalam perdebatan ini. Terus Fir, Musa ganti jurus. Gini saja, sing nuhani buyut-buyutem. Itu sekeliling Fir'aun, ajudan-ajudan Fir'aun semuanya langsung iman. Mergo mereka berpikir, Robbukum wa rabbu abaikumul awal. Ini ya Fir'aun dibah dibuyut. Nak pangerane Fir'aun, nak pangerane terlambat. Bayar ada pangeran, nak pangerane lagi lahir. Artinya apa? Kita tidak pernah khawatir kalau konsep Quran diadu akan kalah. Pasti bal Zifu bil haqqi alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Nah ayat iku kowe apa? apal wis nganggo sing terkenal ya <laughs> ja'al haqqu mesti wasaqal batil kok angel temen. Ah, semua bidol widol guys. Nah, kalau kamu yakin kebenaran pasti mengalahkan barang batil, ngapain kita takut kompetisi? Enggak apa-apa misalnya ada kayak McGill. Agama diperbandingkan dianggap ilmu sosial, kajian Islam, Kristen, ya tidak apa-apa. Asal Quran loh ya, jangan orangnya ya. Kalau orangnya kan copet Indonesia ya muslim, koruptor ya muslim, yang dibogeng itu ya muslim. <laughs> Kan? kalau orangnya macam-macam. Makanya yang dikaji asal Islam ya, jangan jangan orangnya. Nah, kalau kamu yakin barang hak bisa berkompetisi dengan barang batil dan pasti menang hak, ngapain Anda khawatir memberi waktu jeda? Lah iku sing dimaksud Quran bal naqdhifu bil haqqi alal batil mesti faya dumahu fa idza huwa zahid. Nah karena pd kebenaran ini sehingga Quran memberi jeda sama orang-orang kafir. Gak apa-apa kita nggak perang gak apa-apa. Asal orang ngomong Islam ya gak dilarang, ngomong kafir ya gak dilarang. Kita kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisin. Makanya, nah, kelompok ini kuat sekali di Al-Azhar. Dan Quran sering seperti itu. Saya berkali-kali ngaji di mana-mana bilang, sebetulnya Allah itu zat paling fair. Allah berkali-kali ngedikan, coba ini ya banyak kan yang hafal Quran di sini. Maksudnya banyak ya ono nak lima lah, orang kok terus Mustafa barang. Ya. Kadang mau ngapal Quran itu curang, anaknya kok ngapal loh. Bapaknya ragil ngapal loh. Mulane barang anaknya kangilan, bapaknya ngamuk. bang tahun ra hatam Bapak makan setor jeng Loh, saya pernah punya santri padi sampai sekarang udah 8 tahun di rumah gak khatam. Bapaknya itu mudin, gerembeng gak khatam. Akhirnya bapaknya tak konsetor, rongulan nyerah. Wong tua juga kadang dolim, kemudian dia rapal gak maksud. Kalau betul anaknya goblok, mesti faktor turunan. <laughs>